Hadis ke-18 Janganlah gulu berlebih-lebihan dalam mengagungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا وصلوا علي فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan dan janganlah jadikan kuburanku sebagai tempat hari raya dan bersolawatlah kepadaku karena salawat kalian sampai kepadaku dimanapun kalian berada." Hadis riwayat Abu Dawud disahihkan oleh Al Albani. Perawi hadis lihat hadis nomor 13. Beberapa faedah hadis ini adalah tidak boleh mengosongkan rumah dari sholat-sholat sunnah, zikir, doa, serta bacaan Al-Quran sehingga tidak seperti kuburan. Dalam hadis ini terdapat larangan berkumpul-kumpul untuk mengunjungi kuburan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti berkumpul untuk berhari raya, baik dengan tujuan agar menghilangkan kesulitan atau keburukan dengan melanggar batas pengangguran baik dengan tujuan agar menghilangkan kesulitan atau keburukan dengan melanggar batas pengagungan terhadap Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini melarang keras melakukan perjalanan menuju kuburan Nabi atau kuburan tempat-tempat bersejarah lainnya, karena hal tersebut termasuk menjadikan tempat-tempat tersebut sebagai tempat perayaan. Hendaknya seorang Muslim memperbanyak sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan senang hati penuh cinta serta pengagungan